termasuk kemampuan. Ya. Anwa itu macam-macamnya. Macam-macam atau beragam yang disebut istiqoah kemampuan itu dalam haji. Itu ada dua. Ya, ada dua. Pertama, istitoatun bin nafsi. Dia mampu sendiri. Ya, bin nafsi. Apa yang dimaksud istiqoah bin nafsi itu? Ia al istiqoah bin nafsihi. Orang yang mampu mengerjakan haji dengan sendirinya ya, au biman yusaiduhu atau ada orang yang mau membantu. Dia orang yang sudah tua tapi punya anak. Dia punya kemampuan untuk membayar mengongkosi anaknya juga. Ah, untuk membimbing dia wajib itu. Ya, walaupun secara fisik mungkin dia nggak mampu, harus dengan bantuan. Tapi dia mampu untuk memberangkatkan haji orang wajib juga. Sama istitoah bi uh, Au biman yusaiduhu atau dengan orang yang mau membantu dia. Fi mubasharati amal haji ya dalam melaksanakan mubasyarah melakukan amalil haji ya ta'jiru rajulan yaquduhu ilal masyair dia me menyewa ta'jir hijar ya orang yaquduhu ilal masyair yang bisa mengantar dia membimbing dia sampai ke masyair uh, apa uh, Arafah, Jalifah, Mina, ya, dalam masyair. Ya. In kana a'ma. Ya. In kana a'ma. Walam yajid man yuti'uhu kabnihi au abdihi. Ya. Ila, ila al-masyair. In kana a'ma walam yajid man yuti'uhu kabnihi au abdihi. Ya. Itu menyewa itu untuk untuk siapa? Dia diwajibkan menyewa tadi atau mengongkos orang kalau dia seperti orang yang buta kemudian tidak punya anak, nggak punya abad juga, miskin, uh, dia nggak punya anak, dia diwajibkan menyewa. Dia punya duit misalnya, duitnya banyak, nggak mampu, mau berangkat haji saya nggak bisa, harus ada yang membimbing. Kalau saya mau membimbing harus bayar lagi, bayar orang lagi, wajib, ya, wajib, ya. Dan tidak harus haji, Maksudnya orang yang memimpin, tadi mengikuti nggak usah ikut tadi Oh, ikut saja, asal. Terus saja asal kan berangkatin dari sini jauh-jauh. Atau dia punya kenalan di Mekah sana. Ada orang di Mekah, ada teman, dia bayar. Wajib. Ya. Itu disebut istiwa bin nafsi. Jadi dia bisa dengan sendirinya. Ya. Istita'atun bil ghair. Al-istita'at bil ghair. فهو ألا يستطيع أن يحج بنفسه ولكنه يستطيع أن يستأجر غيره فيجب عليه الاستنابة بمال إن قدر عليه أو يأذن لمن يطيعه. Nah, tadi istita'ah bil ghair. Kalau tadi kan tidak mampu, orang yang buta. Nah, sekarang istita'ah bil ghair. Dia mampu dengan orang lain. Ini kasus yang tadi, yang pertama tadi. Kalau kemungkinannya istidak bighair. Dia tidak mampu tapi dia bisa bisa berangkat haji kalau dia suruhan orang. Kalau dia ada pendamping. Namanya istid'a bighair, pendamping. Ya. Wah wah, tadi aneh pun yahujja sih, Kalau berangkat haji sendiri nggak bisa. Ya, kalau dia berangkat sendiri nggak bisa. Walakinnahu yastati an yastajira ghairahu. Tapi dia bisa menyewa ya orang lain atau mengongkos orang lain untuk mendampingi dia selama haji. dibu alihin istinabah itu wajib ya al-istinabah bimarihi. Ya. Minta bantuan dari dari harta ya. In qadara alaih kalau dia mampu, kalau memang kaya, sangat kaya, cukup untuk uh, membayar mengongkos, in qadara alaih. Au ya'dana liman yuti'u. Ha? Atau ya'dana liman yuti'u. Memberikan izin pada orang yang yang yang mentaati dia. Tapi sekali uh, seperti anak, anak kan pasti mau. ayo antar anak berangkat haji misalnya. Nah, wajib. Ya. Jadi istitaah jadi dua, istitaah bin nafsi, istitaah bil bil ghair. Paham? أعمال الحج ثلاثة أركان وواجبات وسنن الأركان وهي التي لا يصح الحج بدونها بل لا بد من الاتيان بها ولا تجبر إذا تركت بدم ولا يتحلل بالإحرام حتى يأتي بها uh, amalul haji ini di sini dalam babul haji khususnya bab haji ini antara ruk, biasanya rukun arkan dengan wajib itu sama dalam semua bab fikih itu sama ya arkan wal wajib sama faraid wal arkan tapi dalam bab haji dibedakan antara rukun dan wajib ya Khusus bab haji ini dibedakan. Apa bedanya? Wahilati la bidunihi. Yang haji tadi tidak sah kalau menggunakan kalau dia meninggalkan uh, arkan tadi. Ya. Arkan adalah yang apabila ditinggalkan tidak sah hajinya. Adapun yang wajib enggak? Seperti orang jumroh bisa dibayar ya. ya. Tapi kalau yang uh, yang yang wajib yang rukun nanti disebutkan apa itu arkan ya Bal labudnya minal isyan biha. Wajib sampai seperti apa? Seperti di hukum di Arafah. Walaupun orang sakit masih kalau ambulan lewat lewatin gitu. Supaya sah. Karena wajib itu. Itu rukun, rukun. Ya, karena itu rukun. Kalau rukun arkan di sini tidak bisa ditinggalkan. Ya. Kalau enggak juga ya enggak sah. Ya, ada. Wala tujbar. Di sini tidak bisa ditambal. Tambal dengan apa ini tujbar? Bidam wala tujbar idza turikat dam. Nah, seperti kalau orang meninggalkan ihram atau orang yang meninggalkan uh, jumrah. Ya, jumrah itu wajib. Dia kalau nggak melempar dia kena dam. Ya kan? Tapi kalau rukun, wukuf di Arafah itu kalau orang nggak wukuf di Arafah ya lah, sudah. Nggak sehajinya. Ya. Walaupun di sana sudah puluh hari. Ya. Pulang boleh-oleh juga. Kira sudah haji ya? Di peci putih yang banyak udah. sudah haji. Orang tahu ya haji, benar enggak? Ya. Berapa tahun yang lalu? Subhanallah. Ya. Mungkin tahun 93 gitu ya. Orang tiga bis bisa nyasar. Supir udah biasa. atau tahu ini punya amal apa ini. Nggak bisa masuk ke arah. Tiga bis bisa masuk ke gitu. dia. Rombongan dari Indonesia. Ya. Arafah tulisan di mana-mana orang mau kumpul gitu. Ini tiga pin saya muter-muter nggak ketemu tempatnya. Ya Allah. Mungkin penyebabnya satu, yang lain ikut. Ya. Kalau itu nggak satu dah. Ya. Uh, kebetulan nggak ada ojek di sana. Kalau ada sudah. Wala yatahallal min ihramihi hatta ya'tiya biha. Kalau orang sudah meninggalkan yang rukun tadi tidak boleh tahallul sampai dia mendatangi atau melakukannya. Ya, nanti dijelaskan. الواجبات واجبات وهي التي يصح الحج بدونها ولكن يجبر تركها في كمل ويأثم تاركها إذا ترك بغير عذر واجبات وهي التي يصح الحج ya biduniha Wajibat itu adalah yang hajinya sah walaupun dia meninggalkannya dunia tanpa tanpanya. Walakin yujbaru tarkuha bidamin, tetapi ditambah diganti ya dengan membayar dam apabila ditinggalkan. Jelas ya? Bisa. Walakin yujbaru tarkuha bidamin, tapi yang meninggalkan wajib membayar dam, pengganti daripada wajib yang ditinggalkan Wa ya'tam tarikuha dan yang meninggalkannya dapat dosa tidak taraka bi ghairi udrin apabila dia meninggalkan tanpa udzur. السنن وهي التي لا يتعلق بها شيء فإذا تركها صح حجه ولكن يفوته الكمال والثواب. Ya, ada pun sunnah la yata'allaq allati la yata'allaq biha syai' yang tidak ada hubungan sah dan tidak sahnya sunnah ini. Bebas. Mau dikerjakan, bagus. Ya. Tidak dikerjakan, tidak membatalkan haji. Ya, tidak membatalkan. Faidah tarakah sah hajuhu. Apabila dia tinggalkan, sah hajinya. Walakin putuhul kamal. Tapi dia kehilangan. Ya, terlewatkan baginya kesempurnaan haji wa dan pahala. Ya, karena nggak belajar, nggak tahu sunnah-sunnah. Orang berangkat haji, ya kita belum haji tapi sudah baca kitabnya alhamdulillah ya. Mana sih ya. mana manasik. Ya, sampai sana oh ada sunnah banyak bisa kita lakukan. Ada orang berangkat nggak ngerti ya Bapak sama sekali apa mau dikerjakan. Nah, Tapi kan nggak sempurna. Ya. Ya betul Kamal wastawa. Ya. Itu sunnah. Tapi walaupun uh, sunnah dikerjakan, ya, dan fursah. Mungkin seumur hidup sekali, ya kan? Seumur hidup sekali. Karena nggak ada bimbingan yang benar di Arafah, di Mina. Ya, banyak orang bengong aja nggak ngerti ngapain di situ. Ya, nggak tahu nggak ada bimbingan, nggak mengerti tempat yang sangat mulia di situ uh, curahan rahmat Allah, limpahan sayang Allah turun deras tempat itu. itu jadi memang nggak ngerti apa-apa. Saya malaikat dia nggak minta apa-apa dia. Itu kenapa nggak minta apa-apa? Dia apa aja? Ya, Beda kan dibedakan begitu orang tahu oh ini sunnah begitu baca la ilaha illallah, baca qul huwallahu ahad, baca banyak amalan ya. Dari pagi sampai maghrib. Ya. أركان الحج ركن حج أركان الحج ستة هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التجسير والترتيب بين معظم الأركان وأركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة Arkanul Hajj. Sekarang yang wajib tidak boleh ditinggalkan ini. Arkanul Hajj. Apa itu? Eh, pertama ada enam ya. Al-Ihram. Ihram. Ya, ihram itu niat. Seperti kalau orang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram namanya. Nah, dalam haji ada ihram. Masuk, masuk dalam ibadah namanya ihram. Ya, ihram itu masuk dalam ibadah haji. Ya. Adapun di pakaian itu cuma pakaian. Ya, pakaiannya nggak masuk itu. Bukan bukan itu maksudnya. Ihram itu niat untuk masuk haji. Ya, itu yang dimaksudkan. Kalau pakaian itu wajibat itu cuma wajib. Ya. Tapi baju disebut baju ihram. Biasanya kalau udah pakai ihram laki-laki di situ mulai niat. Hmm. Al-ihram. Wal wuquf di Arafah. Wukuf di عرضة والطواف والسعي طواف يا طواف ينفرد ini والسعي ya sa'i baina safa al marwah antara safa dan marwah sa'i dari safa ke marwah safa marwah tujuh kali dia wal halaq awal taksir boleh halaq boleh nafir. Boleh halak itu di, dipotong habis. Dipotong habis. Sampai batasnya seberapa? Kalau pakai mesin atau bahal, yang penting nggak bisa dicabut. Kalau nggak bisa dicabut itu, ya yang nggak bisa dicabut, itu disebut halak. Kalau masih tipis tapi bisa dicabut gini, itu, itu namanya halak. Ya. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Uh, ditaruh di awal. Ya. Kemudian uh, Rasulullah SAW mendoakan untuk orang yang halal. ya berangkat kadang-kadang orang berangkat umroh, haji, masih sayang-sayang juga sama rambutnya. Ya, potong rambutnya. Likulli sya'ar hasanah. Tiap rambut hasanah. Satu kebaikan. Berapa banyak? Ya. Nah, ini repot. Rambutnya gondrong, takut rambutnya. Potong dikit-dikit. Ya. Kesempatan <laughs> hal buang dosa saya di sana. Ya, hal, hal dan dan dapat doa Rasulullah SAW ya tiga kali doanya orang yang yang mukasir satu kali ya Rasulullah mendoakan tiga kali untuk orang yang uh, yang botakin rambutnya ya <clears throat> tapi itu di haji ya itu di haji ya kalau di luar haji bebas ya mau halal mau atau tafsir wa tertib baina mu'dham baina mu'dhamil arkan ya Oh, tertib, tertib. Ya, mu'dhamil arkan hati kebanyakan rukun itu harus tertib. Ya. Kan rukunnya ada berapa? E, lima berarti kan, selain tertib kan lima. Ya, berarti kalau tertibnya cukup dengan ihram, wukuf, tawaf, itu sudah tiga. Mu'dham sudah tiga. Mu'dham itu tiga berarti ya. Ada kan kebanyakan amal amal hati yang lima. Jadi yang yang rukunnya berapa? Lima. Enam dengan tertib. Tertibnya ini apa tertib? Tertib mu'dom arkanul haj. Berarti kalau mu'dom arkanul haj, tiga. Lima kan? Ya, mayoritasnya tiga. Tiga udah mayoritas sudah. Ya, dua sisanya. Ya. Itu udah cukup. Kalau orang ihram, wukuf, arafah. Adapun sa'i dan halak boleh, boleh halak dulu, boleh sa'i dulu. Ya. Indal Imam Ibnu Hajar. Wukuf di paling afdal. Ya afdal rukun rukun haji wukuf di Arafah. Itu intinya al-hajju Arafah. Ya, disebutkan al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah begitu. Ya, wukuf diamnya di Arafah. Ya. Ya, wa fi Arafatin kullu dhanbin mukaffaru. Ya, Habib Badar mengatakan wa fi Arafat kullu dhanbin mukaffaru. Semua dosa diampuni oleh Allah Taala. Ya, orang yang di, yang di Arafah diampuni semua dosanya. Ya, itu kalau makan yang halal tapi gitu ya. Kalau haji dengan yang halal kemarin sudah jelasan. Ya. Kalau orang yang makanan-makanan yang halal, berangkat haji dengan harta yang halal, insya Allah hajinya mabrur. Ya, diterima oleh Allah SWT. Kalau dari yang haram, seperti dijelaskan tadi, ya, baik untuk salat, baik untuk zakat, baik untuk apa pun kalau dari yang haram, uh, justru akan menghalangi, ya akan menghalangi keberkahan ya keberkahan e, menghalangi pahala. Ya. Wa inda Imam Ramli, Imam Ramli mengatakan tawaf kali fadwa. Tawaf al itu tawaf yang wajib. Tawaf yang untuk haji namanya tawaf fadwa. Tawaf untuk haji, ya. Tawaf fadwa. Lianna tawaf di di sholat. karena tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Itu eh, ta'lil Imam Al-Imam Al-Imam Romli. Imam Rami mengatakan bahwa uh, bahwa tawaf lebih afdol daripada wukuf karena bahwa tawaf sejajar dengan salat. Ya. Al-Imam eh, Syekh Sabah dan yang masuk haji ya kemudian dia mutahiyatul masjid ya kemudian diingatkan la masjid Ya Syekh, tawaf, tawaf. Ya, bukan tahiyatul masjid, tawaf. Di Masjid Haram itu sunnahnya tawaf. Eh. Orang Makkah punya banyak keutamaan ya. Di situ ada masyail haram, ada banyak ibadah tempat-tempat ibadah. Yang yang bodohnya pun ngerti biasanya. Tahu, ya. Kalau tawaf, itu tiap hari dengar, ya. Dan al-awwal al-ihram. awal al-ihram. الإحرام هو نية الدخول في النسك بجميع أوجهه Ah. Wa- Apa yang disebut ihram itu? Huwa niyatud dukhul. Niat masuk fil nusuk dalam ibadah nasik manasik haji maksudnya bijami aujuhi dari segala arahnya. Masuk segala arahnya berarti apa? Kalau pakai pakaian nggak boleh, mulai ibadah, mulai baca bacaan yang wajib, eh, yang harus dibaca semua. Kalau kalau kita naik taksi itu kalau duduk pertama, tetap tutup argo jalan. Nah, ini masuk. Ini namanya nusuk. Udah, itu dihitung ya sekarang. Itu nusuk namanya. Ya, ya itu ihram. وأوجه أداء النسكين ثلاثة Hmm. وبعضهم زاد اثنين فتكون خمسة Ah, berapa itu? Kalau ada Isnin, saya udah khamsah. Ada yang mengatakan nus, aujuh hadain nusuk itu berapa? E, tiga. Tapi ada juga khamsah. Ada yang mengatakan lima. Ayo coba dihitung sekarang. Berapa? Awal هو الإفراد هو تقديم الحج على العمرة وهي أفضل الكيفيات عند imam syafi'i. بشرط أن يعتمر في نفس السنة التي حج فيها أي قبل نهاية الشهر ذي الحجة Ya. Al-Ifrat. Jadi nama-nama haji ini ya. Orang sering dengar haji Ifrat namanya. Ya. Haji Ifrat itu apa haji Ifrat? Wa taqdimul hajj al umrah. Haji Ifrat adalah orang yang mendahulukan haji daripada umrah. Jadi haji dulu baru umrah. Itu namanya if, ifrat. Ya. Wahia afdal kaifiyat. Itu afdal kaifiyat. Ya, afdal kaifiyat dari semua haji yang paling afdal apa? Ifrat. Ya. Menurut Imam Syafi'i, ini paling afdal. Ya, paling afdal haji haji if haji ifrad. Nomor dua, likasrati ruwati. Likasrati ruwati walil ijma' ala anna la karahata fi waladam ikhilaf khilaf wal karan waladam dalil mutas. Ah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa ifrad itu afdal? Ya, lil ijma' ala anna la karahata fi. Karena di situ ijma' para ulama tidak ada makruh tidak ada karohah di situ. Kalau haji ifrat. Ya. Satu